meninggalkan uh, berdebat dengan ahlul bid'ah dalam perkara-perkara yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah serta menyelisihi pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Bab ini cukup panjang. Di dalamnya beliau menyebutkan berbagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan asar sahabat Rasul serta aimatul tabi'in dan atba'ut tabi'in sebagaimana kita sudah mengetahui dari judul bab yang beliau letakkan dalam bab ini beliau sangat menekankan untuk kita selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam serta Sunnah para Sahabat. Kemudian bab-bab berikutnya beliau juga melengkapi tentang tahzir terhadap ahlul bid'ah dengan berbagai jenisnya bab demi bab secara berurutan. Karena keterbatasan waktu dan majelis di sore hari ini adalah majlis yang terakhir sebelum kita memanfaatkannya untuk membaca pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul perlu diketahui bahwa pada juz terakhir kitab Asy-Syariah ini Al-Imam Al-Ajuri meletakkan sebuah bab tepatnya bab ke-260 sebagai kesimpulan dan penekanan kesimpulan terhadap apa yang beliau tuliskan sejak juz pertama hingga kurang lebih juz ke-23 juz pertama kita masih belum menyelesaikannya masih tersisa dua atau tiga bab lagi baru menyelesaikan juz pertama dari 23 juz kitab ini. Dalam bab yang terakhir ini pada juz yang terakhir Al-Imam Al-Ajuri mengatakan bab zikri hijrati ahlil bid'ah wal ahwa. Bab yang akan menyebutkan tentang syariat menghajar, menjauhi, memboikot ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Beliau dalam hal ini mengikuti jejak pendahulunya. Para pendahulunya dari para imah rahimahumullah hampir para ulama, hampir setiap ulama yang menulis pada waktu itu karya-karya menyempatkan diri untuk meletakkan bab semisal ini. Bahkan ada karya-karya khusus yang membahas bab ini, menjauhi ahlul bid'ah, tidak bermajlis dengan mereka, tidak berbicara dengan mereka, dan seterusnya yang bab ini pada zaman seperti ini sering dilupakan bukan hanya oleh keumuman muslimin. Bukan hanya sekadar ikhwan ahli sunnah secara umum. Tetapi bahkan pihak-pihak yang sudah dinisbatkan kepadanya gelar syekh. Menyandang gelar masyayikh Banyak lupa. Atau mungkin belum belajar kalau sudah belajar tidak diamalkan. Beliau di sini Al-Imam Muhammad bin Al-Husain Al-Ajuri rahimahullah mengatakan, "Yambaghi likulli man tamassaka bima rasamnahu fi kitabina hadza wa huwa kitabu asy-syari'ah ay yahjura jami'a ahli al-ahwa' من مثل الخوارج والقدرية والمرجئة والجهمية وكل من ينتسب إلى المعتزلة وجميع الروافض وجميع النواصب وكل من نسبه أئمة المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة وصح عنه ذلك فلا ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه ولا يجالس ولا يصلي خلفه ولا يزوج ولا يتزوج إليه من عرفه ولا يشاركه ولا يعامله ولا يناظره ولا يجادله بل يذله بالهوان له وإذا laki في fi tariqin في fi ghairiha in amkanaka. Masya Allah. Beliau mengatakan semestinya bagi setiap orang yang telah berpegang teguh dengan prinsip-prinsip yang telah kami letakkan dalam kitab kami ini yaitu kitab Asy-Syariah bab demi bab ya. yang belum kita pelajari bab penjelasan tentang kaum Jahmiyah. Bagaimana menyikapi orang-orang yang menyatakan Al-Qur'an itu makhluk. Bab tentang sikap terhadap kelompok Al-Waqifah. Bagaimana ulama dahulu menyikapi mereka kaum Al-Waqifah. Bagaimana pula menyikapi yang berikutnya yaitu kelompok Al-Lafziyah. Semuanya ini bagian daripada kelompok Al-Jahmiyah. Kemudian berbicara tentang Qadariyah, Al-Murji'ah, Al-Mu'tazilah, asy al Rafidhah dan dan seterusnya. Dalam juz-juz yang tidak sempat kita pelajari. Namun di akhir bab ini beliau mengatakan sudah semestinya bagi setiap orang yang telah berpegang teguh dengan prinsip-prinsip yang sudah kami letakkan dalam kitab ini yaitu kitab asy-syariah jura jami'a ahlil ahwa untuk dia menjauhi meninggalkan seluruh jenis ahlul bid'ah baik ahlul bid'ah dari kalangan khawarij dengan segala bentuknya kalau di zaman ini yang sudah disampaikan khawarij itu beragam banyak kelompoknya hendaknya menjauhi mereka. Begitu pula kaum Qadariyah dengan segala jenisnya, kaum Murji'ah, kaum Al-Jahmiyah. Dan semua pihak yang telah menisbatkan dirinya kepada kelompok Mu'tazilah juga demikian wajib untuk ditahdir, ditinggalkan dan dijauhi. Wajami ar-rawafid dan seluruh jenis kelompok Syiah Rafidah juga wajib untuk dijauhi. Wajami'in nawasib dan juga seluruh jenis kelompok nawasib. Nawasib ini lawan daripada Syiah Rafidhah yang ekstrim membenci Ahlul Bait. Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawan daripada Syiah yang ekstrim. Wa kullu man nasabahu a'immatul muslimin annahu mubtadi'un bid'atan dhalalah wa sahha anhu dhalika Dan seluruh pihak yang telah disebutkan oleh para imam, para ulama muslimin bahwa dia mubtadi' bid'ah dhalalah dan tahzir tersebut dinukil dengan benar dari ulama tersebut maka wajib untuk ditinggalkan al bid'ah tersebut yang disebut oleh para ulama bahwa dia mubtadi' wajib untuk ditinggalkan, dijauhi, dihajar. Fala yang bagi kemudian beliau merinci bagaimana bentuk hajar itu tadi. Bagaimana bentuk menjauhi dan meninggalkan ahlul bid'ah tersebut. Sekali lagi, ini adalah nasihat seorang imam. Imam Al-Ajurri. Demikian juga Al-Imamul Barbahari yang hidup tidak jauh berbeda zaman dengannya. Sebelumnya tentunya para a'immah, Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, sebelum mereka Al-Imam Ahmad, Syafi'i, wa Ishaq ibn Rahuya, Ali ibn Al-Madini, Abdurrahman bin Mahdi. Nah, dan sebelum mereka Syu'bah ibn Al-Hajjaj, Ayyub As-Sakhtiyani, Sufyan As-Sawri, Sufyan ibn Uyainah, Malik ibnu Anas dan yang sebelum mereka dari kalangan a'immatut tabi'in yang banyak sekali jumlahnya yang sebagiannya akan disebutkan oleh beliau di sini. Beliau mengatakan, perhatikan baik-baik ikhwani fiddin amalkan nasihat para ulama ini yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah dan bimbingan para sahabat amalkan agar Anda selamat di dunia dari berbagai bid'ah dan di akhirat nanti dari azab Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan fala bagi ayyukallam tidak sepantasnya seorang mubtadi' itu diajak bicara. Al-Imam Al-Ajuri. Nah, barakallahu fikum wala yusallam alaih dan tidak diberi salam untuknya wala yujalas tidak pantas pula untuk bermajlis dengannya duduk dengannya wala yusalla khalfahu dan tidak pula salat di belakang seorang mubtadi wala yuzawwaj jangan dinikahkan seorang mubtadi dengan putrinya Subhanallah, demikian beliau menasihati. Kepada para orang tua yang memiliki putri, kalian adalah memegang amanah yang besar. Barakallahu fikum. Berhati-hatilah. Kalau Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memilih teman hidup, teman dan kawan akrab kita dari kalangan orang-orang saleh, maka untuk putri kita juga demikian Orang tua sebagai wali hendaknya waspada dan hati-hati dalam hal ini. Wala yatazawwaj ilaihi man arafahu dan tidak pula menikahi Barakallahu fikum seorang wanita dari kalangan ahlul bidah atau putri ahlul bidah. Jangan. Nanti kalian akan terpengaruh dengan itu. Akan larut dengannya. Sejarah telah membuktikan banyak kisah tentang ini. Wala yusharikuhu wala yu'amiluh. Tidak berkawan dengannya, tidak berkongsi dengannya atau bermuamalah bahkan dalam muamalah duniawiyah Sering pertanyaan dari ikhwan, boleh kita berdagang dengan sururi? Bolehkah kita menjadi agen ya, produk hizbi khawarij? Sudah dijawab oleh Imam Al-Ajuri. Dan realita juga menunjukkan kepada kita berapa banyak ikhwan yang dulunya istiqamah di atas al-manhaj salafi gara-gara dia atau istrinya bekerja sama dalam sebuah perdagangan dengan seorang hizbi, seorang ahlul bid'ah, turasi, halabi, khawarij, pengikut Abu Bakar, Ba'asyir dan yang lainnya, akhirnya sekarang dia bersama dengan mereka. Bermula dia sudah terlanjur mendapatkan faidah-faidah duniawiyah. Mendapatkan hasil dan materi dari kerjasamanya ketika disampaikan sebuah hukum syariat dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Jangan bermuamalah dengan mereka. Ini sering terjadi di berbagai bidang. Terkhusus di zaman ini, <clears throat> pada waktu-waktu terakhir ini, kerjasama di bidang herbal. Karena produk-produk herbal kebanyakannya ada yang milik LDII, ada milik jamaat tabligh, ada sururi, ada khawarij, Nah, hati-hati. Beberapa teman yang sebagai distributor beberapa produk herbal ini sampai dia mendatangi pondok-pondok dan sekolah-sekolah hizbiyin. Ada yang sampai menginap di sana, bermesraan, berakrapan dengan hizbiyin. Dan lambat laun, walaupun yang kedua ini tidak terlalu penting dibandingkan yang pertama, dari cara penampilannya pun sudah berubah. Nah, mengikuti cara-cara penampilan hizbiyin. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Waspadalah. Ikuti nasihat yang telah disampaikan oleh para ulama bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah, bersumber dari sunnah para sahabat Nabi yang kita diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka. Qala wala yunadhiruh wala yujadiluh. Dan tidak pula berdebat dengannya. Tinggalkan. Enggak usah berdebat dengannya. Demikian Al-Imam Al-Ajurri menasehati kita. Muskilahnya banyak Talabatul ilm bahkan sebagian masyayikh yang tidak mengamalkan seperti ini. Sekedar riwayat penting untuk diketahui. Sehingga jangan terheran-heran ketika sebagian ulama mentahzir beberapa pihak dalam beberapa hari terakhir ini atau beberapa bulan terakhir ini. Karena itu sebuah perjalanan panjang bukan terjadi setahun dua tahun ini, tetapi sebuah perjalanan panjang, sebuah prinsip yang sudah lama dan pengaruhnya muncul pada akhir-akhir ini. Muhammad al-Imam salah satu contohnya. Dahulu di masa Syekhuna Mukbil pada awal-awal 90-an di saat Syekh Mukbil gencar-gencarnya mentahzir dari Ikhwanul Muslimin, dari Khawarij, dari Abdul Majid Zindani. Salah satu tokoh Khawarij, Ikhwanul Muslimin, tokoh besar. Melebihi, melebihi ketokohannya dibandingkan Hizbin yang ada di Indonesia sekalipun. Dibandingkan Abu Bakar Ba'asyir, apalagi yang ada di balik papan, balik ini Joko dan yang semisalnya. Ya. Hizbiyin, Firanda dan yang lainnya. Abdul Majid Zindani. Muhammad al-Imam datang ke kampusnya dan memberikan muhadarah di sana. Dan Abdul Majid Zindani datang ke Ma'had Ma'bar. Bayangkan antum kalau Firanda datang ke sini. Apa akan dinilai Ma'had ini? Barakallahu fikum. Dan beberapa tokoh hizbiyin, kutubiyin juga datang ke Ma'had ma'abar Disambut oleh Muhammad al-Imam. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa Di saat Syekh Mukbil mentahzir dari jam'iyat yang berpaham khawarij, ikhwanul muslimin, pengikut paham Sayyid Qutb Barakallahu fikum. Mereka punya sebuah majalah yang beredar di kala itu. Majallatul Furqan namanya. Memuji Muhammad al-Imam, seorang yang zahid, seorang yang menjaga lisannya dari berbicara tentang orang lain. Di waktu yang sama majalah ini mencela Syekh Mukbil. Sejarah ya ikhwan. Banyak dari teman-teman kita bahkan sebagian asatidah tidak mengetahui sejarah ini. Walaupun ini lembaran-lembaran lama. Catatan-catatan lama masyaikh berusaha untuk membenahinya. Namun ternyata kondisinya seperti yang antum ketahui sekarang. Tidak bisa mendidik anak didiknya dengan didikan manhaj yang benar. Sebagian mustafidin boleh dikata masyaikh yang ada di Mahat Ma'bar. Sampai waktu dekat ini nggak nyampe setahun. Masih membela Alil Halabi. Itu gurunya beberapa anak dari teman-teman kita di sana. Atau anak didik kita di situ. Gurunya. Masih membela Alil Halabi. Ya subhanallah. Sampai akhirnya muncul peristiwa al wasiqah perjanjian kesepakatan bersama persaudaraan dengan kaum Syiah Rafidhah untuk hidup berdampingan dengan Syiah Rafidhah dan saling bertahun tolong menolong dengan Syiah Rafidhah jadi hendaknya ma'had ma'had maabar terkhusus Muhammad al-Imam hendaknya siap ke depan ini ma'had tersebut untuk bertawun dengan Syiah rafidah Houthi. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azan ya Allah wa iyakum. Masalah ini sangat penting untuk diketahui. Walaupun sebagiannya adalah lembaran-lembaran lama tetapi itu tidak bisa dibuang begitu saja, punya pengaruh terhadap sikap-sikap mereka hingga hari ini. Kemudian Al-Imam Al-Ajuri menyebutkan berbagai dalil tentang disyariatkannya menghajar, menjauhi dan meninggalkan ahlul bid'ah, tidak memberikan salam dan tidak pula menjawab salamnya. Maka beliau di sini mengatakan وهذا الذي ذكرته لك maqulu man taqaddam min a'immatil muslimin wa muwafiqun li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan prinsip-prinsip yang aku sebutkan kepadamu tadi adalah prinsip para ulama pendahulu kita dari ulama-ulama muslimin yang memang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal hujjah fi hijratihim bis sunnah فقصة أو فقصة هجرة الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله في الخروج معه في غزاة في غزاة نعم في غزاته لغير عذر هجة Tentang disyariatkannya untuk menjauhi dan meninggalkan ahlul bid'ah adalah kisah yang terjadi yang menimpa tiga orang sahabat yang tidak hadir dalam salah satu pertempuran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa uzur. Mereka adalah Ka'ab bin Malik, wa bin Umayyah, wa Murara bin Ar-Rabi', Tiga orang sahabat yang mulia ini. Radiyallahu anhum. Dan tiga sahabat ini bukan ahlul bid'ah. Bukan ahlul bid'ah. Sahabat. Ridwanallah alaihim jami'an. Tiga orang yang mulia. Tidak ikut dalam medan tempur tanpa uzur. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk memboikot tiga orang sahabat mulia ini walla yukallimu dan agar para sahabat tidak mengajak bicara tiga orang sahabat yang mulia ini tadi. Subhanallah. Perhatikan baik-baik ya ikhwan. Rasul ini yang memerintahkan nabi yang sangat sayang kepada umat ini dikenal dengan hikmah dan kelembutannya. Melarang para sahabat untuk berbicara dengan tiga orang ini tadi. Ka'ab bin Malik, wa Hilal bin Umayyah wa Murarah bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhum jami'an. Wa taradahum dan Rasulullah mengusir tiga orang ini tadi. Hatta nazalat taubatuhum Allah azza wa jal. Sampai turun sebuah ayat yang membuktikan kejujuran taubat tiga orang sahabat mulia ini tadi. Dan kisah ini ma'ruf disebutkan oleh muhaddisin antara lain al hafidh Nawawi rahimahullah taala dan yang lainnya tentang salah satu syariat dalam syariat Islam yaitu meninggalkan dan menjauhi ahlul bidah. Kemudian beliau menyebutkan peristiwa yang lainnya. Dan di antara dalil juga kata beliau qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul amal al-hubbu al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Amalan yang paling mulia, yang paling afdol adalah cinta di jalan agama Allah dan benci di jalan agama Allah. Cinta kepada ahli sunnah yang beramal dengan sunnah. Karena demikian Allah memerintahkannya. Dan benci kepada ahlul bid'ah yang menyelisih sunnah. Di jalan agama Allah. Bukan karena kepentingan duniawi atau alasan-alasan lainnya. Kemudian beliau juga menyebutkan wa daraba Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu li wa darbu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu li sabir wa ba'atha ila ahli al-Basra alla yujalisuh qala falau jaa ila halqatin ma hi qamu wa tarakuhu dan kisah pukulan Umar ibn Khattab kepada Sabir. Siapa Sabir? Tidak sama dengan ahlul bid'ah sekarang. Lah. Disebutkan dia adalah orang yang sangat terhormat di kaumnya. Cuma dia punya kebiasaan bertanya tentang ayat-ayat yang mutasyabih. Punya kebiasaan seperti itu. Dan Umar bin Khattab melihat kebiasaan ini berbahaya. Sampai Umar bin Khattab menunggu Kapan ada kesempatan berjumpa dengan orang yang namanya Sabir? Di suatu hari tiba-tiba muncul Sabir di hadapan Amirul Mukminin dan subhanallah di saat itu dia juga bertanya tentang sebuah ayat yang akhirnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan Anda orangnya yang saya tunggu-tunggu. Kemudian dipukul ya, dengan pelepah kurma. Nah, berulang kali dipukul sampai benar-benar pukulan itu membekas di badannya. Barakallahu fikum. Benar-benar membekas. Sampai akhirnya Amirul Mukminin mengirim orang ini ke negeri Basrah dan memberikan wasiat kepada muslimin di negeri Basrah agar tidak bermajlis dengan orang ini. Siapa Sabir? Tidak sama dengan Ali Hasan Al-Halabi, Abul Hasan, dan yang semisalnya dari ahlul bid'ah di zaman ini. Nggak sama. Jauh kedudukannya. Dan Sabir benar-benar bertaubat. Walaupun bersama itu dijelaskan Qala walam yazal wadi'an fi qaumih hatta mata. Sabir walaupun sudah taubat yang tadinya orang yang sangat disegani di kaumnya akibat perbuatan itu dan tahzir Umar bin Khattab dan para ulama yang ada pada masa itu dari Sabir ini dia benar-benar masih posisinya rendah dan terhina di kaumnya sampai wafat. Tetapi semua itu tidak membuat Sabir putus asa. Dia suatu hari ketika diajak untuk ikut bersama kelompok Khawarij Sabir menjawab, demi Allah, pukulan Khalifah Umar bin Khattab, cambukan Umar bin Khattab yang ditimpakan kepada diriku benar-benar bermanfaat untukku. Aku tidak akan pernah berkumpul dengan ahlul bid'ah. Walaupun dicampakkan oleh kaumnya, tidak dendam dia. Taubat benar-benar taubat. Karena taubat itu antara dia dengan Allah. Dia tidak mengharapkan pujian orang. Tidak ingin dengan taubatnya itu mendapatkan sanjungan orang. Tidak. Sabar dia. Tidak dendam dia. Barakallahu fikum. Itu sabir. Dan apa yang dia lakukan tidak seberapa dibandingkan kesesatan-kesesatan ahlul bid'ah. Sobir tidak pernah mau. Dia diajak untuk berkawan dengan khawarij. Dia tolak. Dan orang semacam dia tidak akan pernah ada mau berkawan atau berta'awun atau hidup bersama dan berdampingan sebagai saudara se-Islam dengan kaum Syiah Rafidhah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Al-Ajurri menyebutkan kemudian disebutkan di sini bahwa di negeri Basrah setiap ada majlis ilmu Sobir datang, datang ke majlis itu, orang-orang pada pergi meninggalkannya. Antum siap diperlakukan seperti itu? Seperti Sobir, Bayangkan kalau antum ditinggalkan. Datang ke majlis, semua ikhwan pergi. Ke majlis yang sana besok orang pada pergi semua. Kata orang sekarang apa sih salahnya dia sudah tobat? Kok masih seperti itu? Orang mau tobat kok dihalang-halangi. Ya kan? Sobir jujur dalam tobatnya. Tapi memang perlu diuji coba. Kejujuran tobatnya itu. Kalau tidak berbahaya. Sebentar-sebentar ada alul bid'ah atau hizbi atau orang-orang yang memiliki subat. Ya saya tobat, minta maaf, tobat. Selesai. Ya. Kemungkaran-kemungkaran dan penyimpangan yang dia lakukan selesai dengan kalimat saya taubat ya. atau menulis surat surat taubat kemudian selesai lah tidak demikian ya akhi Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum namun sabir benar-benar sabar bukan merasa dizalimin ya. bukan seperti seorang yang menolak al-haq dengan sombong tetapi dikemas dengan pakaian tawabu Ya, yes, tidak apa-apa, saya dizalimi. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada mereka. Subhanallah. Nah. Yang semoga diberi hidayah itu kamu. Ya. Semoga taubatnya benar jujur. Menampakkan dirinya terzalimi. Merekrut orang dengan cara seperti ini. Ya sudahlah ngalah demi persatuan. Orang mengalah itu tidak kalah apa orang taubat seperti ini? Ini la'at. Makir. Suka bikin makar. Hati-hati ya ikhwan. Ulama salaf nggak main-main dalam masalah seperti ini. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Kemudian beliau menyebutkan beberapa riwayat hadis dan azar sebagiannya marfu hingga ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun pada sanatnya ada kelemahan tapi juga dinukilkan ucapan seperti ini dari sebagian salaf yaitu yang beliau sebutkan di sini man wakar sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil islam barang siapa yang memuliakan, menghormati seorang ahlul bid'ah, maka sungguh dia telah membantu proses penghancuran Islam. Muhammad al-Imam kembali tampil dalam hal ini. Mengatakan kepada Abdul Majid Zindani atau tentang Abdul Majid Zindani Al-Khariji Al-Ikhwanil Mubtadi' ya. Syekhun Al-Walid ya, Syekh sang ayah. Ya, ini ucapan pengagungan. Kita mengatakan Syekhun al-Walid Ibn Baz, Syekhun al-Walid Muhammad Ibn Salih al-Uthaymin. Syekh kami dan ayah kami. Ini ucapan penghormatan. Nah, disematkan hal ini oleh Muhammad al-Imam kepada Abdul Majid az zindani Ya subhanallah. Kalau sekarang ada seorang ustadz mengatakan, Al-Ustadz Al-Fadil, Firanda. gimana mana tuh? Padahal gelar Al-Ustadz Al-Fadil itu masih di bawah Al-Syeikh Al-Walid atau Syekhun Al-Walid. Jauh di bawah itu. Dan kesesatan Firanda tidak seberapa dibandingkan kesesatan Abdul Majid zindani Nah. Barakallahu fikum. Penting saya kasih permisalan-permisalan. Syekh Ibn Utsaimin sering mengulang-ulang dalam darasnya al-misal atau bil misal yattadihil maqal. Dengan adanya contoh permisalan, pembahasan itu menjadi jelas. Jadi kalau kita membahas apa yang terjadi di luar negeri kita, kita nggak kebayang itu di luar negeri di kita nggak ada yang seperti itu atau menganggap ringan tahzir para ulama karena nggak faham Kalau diberi contoh seperti itu lebih faham kan? Ya. Nah. Kalau seandainya Hizbiyun ada yang datang ke sini. Iya. Misalnya Abu Bakar Ba'asyir datang ke pondok sini. Kira-kira gimana? Atau salah satu ustadz mengatakan, "Al ustadz Kiai Haji Abu Bakar Ba'asyir ya. ayah kita gimana kira-kira Abdul Majid Zindani adal wa adal lebih sesat dari Abu Bakar Ba'asyir pengaruhnya internasional nah barakallahu fikum barang siapa yang memuliakan ahlul bid'ah sungguh dia telah membantu proses penghancuran kepada Islam. Ucapan seperti ini diriwayatkan dari seorang alim ulama sunnah Abu Ishaq Al-Hamdani rahimahullahu taala. diriwayatkan dari al-Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan idza laqita sahiba bid'atin fi tariqin fakhudh fi ghairih jika Anda berjumpa dengan seorang ahlul bid'ah di sebuah jalan ya, ambil jalan lainnya lewat di jalan lain ya. bukan malah ahlan bukhari akhi nah Lama ndak jumpa antum. Lah, bukan demikian. Juga beliau menyebutkan asar nasihat Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah seorang ulama besar di masa tabi'in beliau mengatakan la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalah aw yulabbisu alaikum fid din ba'dha ma lubbisa alaihim. Jangan kalian bermajlis dengan ahlul bid'ah. Jangan. Dengan majlis apapun. Kalau di zaman ini bermajlis tidak sama dengan di zaman dulu, lebih luas. Bisa bermajlis melalui Facebook, bisa melalui WA dan yang semisalnya. Bermajlis dengan hizbin. Jangan. Jangan bermajlis dengan mereka, kata Abu Qilaba rahimahullah. Sesungguhnya aku ini sangat khawatir mereka ahlul bid'ah itu akan menjerumuskan kamu ke dalam kesesatan mereka atau mencampur adukkan antara hak dan batil sebagaimana hal itu menimpa mereka jangan kata Bu dan yang semisal ini banyak sekali terjadi di masa salaf bagaimana mereka menyikapi ahlul bidah Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum tidak cukup waktu untuk saya membacakan satu persatu apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala Dan di akhir atau kalimat paling terakhir dari tulisan karya beliau dalam kitab Asy-Syariah ini beliau mengatakan Qala Muhammad bin Husain rahimahullah wa bihadza wa bi jami'i ma rasamtuhu fi kitabina hadza wa huwa kitabu syariah ثلاثة وعشرون جزءا ندين الله عز وجل وننصح إخواننا من أهل السنة والجماعة من أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه وجميع المستورين في ذلك فمن قبل فحظه أصاب من الخير إن شاء الله ومن رغب عنه أو عن شيء منه فنعوذ بالله منه itu ucapan beliau rahimahullahu taala وأقول له كما قال نبي من أنبياء الله عز وجل لقومه لما نصعهم فقال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Inilah alinea terakhir dari kitab Asy-Syariat beliau mengatakan dan dengan ini serta dengan seluruh prinsip yang sudah saya letakkan dalam kitab ini yaitu kitab Asy-Syariah yang berjumlah 23 juz. Saya berakidah, berkeyakinan, beriman, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan-keyakinan ini. Dan saya menasehati seluruh saudara-saudara saya dari ahli sunnah wal jamaah. Baik dari kalangan ahlul Quran wa ahlul hadis dan ahlul fiqih, para fukaha. Serta seluruh ahli sunnah. Barang siapa yang menerima nasihat-nasihat dan prinsip-prinsip ini, maka itu adalah nasib dia yang baik untuk mendapatkan kemuliaan insyaAllah. Dan barang siapa yang enggan untuk menerima dan beramal dengan ini, maka Na'udzubillahi minhu. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan orang tersebut. Wa aqulu lahu dan aku mengatakan kepada orang yang tidak mau menerima prinsip-prinsip salaf yang sudah aku tuliskan ini seperti ucapan seorang nabi dari nabi-nabi Allah kepada kaumnya ketika menasehati mereka di akhir nasihatnya nabi tersebut mengatakan sungguh kalian pasti akan ingat suatu waktu nasihat yang sudah aku sampaikan kepada kalian dan aku serahkan kepada Allah urusanku aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah itu maha melihat maha mengetahui hamba-hambanya demikian secara ringkas beberapa poin penting yang bisa kita baca dari kitab Asy-Syariah semampu kita dalam daurah selama dua hari di Ma'had al Qayyim yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari segala kejelekan. Tersisa waktu beberapa saat kita manfaatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul. Afwan Apakah Sufyan Khalid Ruraid termasuk pemateri roja? Saya nggak tahu. Nah, tapi yang jelas orang ini fatan, tukang fitnah. Nah, jauhi dia dan jangan didengarkan segala ceramahnya. Nah, Afwan Ustaz, saya mau bertanya apakah Syekh Uthman Salimi menyimpang? Jazakallah khair atas jawabannya. Wallahi biar ulama yang menjawab dia menyimpang ataukah tidak. Tetapi muncul dari dia beberapa kebatilan dari beberapa ucapannya. Nah, Barakallahu fikum. Antara lain dia mengucapkan dalam majlis di Bandara Soekarno-Hatta dengan Dulkornen CS dan itu terekam bahwa dia sebenarnya ingin memerangi sikap berlebihan dalam membantah halul bid'ah menurut dia berdasarkan laporan Dulkornain dan yang bersamanya. Bermula dari pertanyaan Dulkornain, pengaduan Dulkornain yang mengatakan bahwa ya Syekh di Indonesia ini ada sebagian dai yang mengadakan daurah, punya kebiasaan mengadakan daurah selama dua hari atau tiga hari tentang ihya turas di daerah-daerah yang di sana mereka belum tahu tentang Ihya turas. Nah. Terakhir Dulkornen mengakui bahwa ucapannya ini tidak benar alias dusta. Nah, Utsman Salimi mendirikan fatwanya, jawabannya di atas kedustaan Dulkornen. Apa dia katakan? Ya, nggak sebenarnya daurah dua hari, tiga hari. Semestinya dikaji di sana kitab-kitab ilmiah. Bukan antum datang jauh-jauh ke tempat tersebut hanya untuk mentahzir dari ahiyat turat. Ana riwayatkan secara makna, sebenarnya catatannya ada pada saya transkripnya. Ya. Tapi saya menyebutkan di hadapan antum secara makna. Barakallahu fikum. Mentahzir hizbiyin, ikhwan muslimin. Cukup dalam waktu 15 menit. Ya. Cukup dalam waktu 15 menit. Nah. Subhanallah. Dia rupanya lupa terhadap warisan gurunya. Syekhnya Syekh Muqbil bin Hadi al Wadi'i. Mungkin dia lupa. Perlu diingatkan. Kalau dia yatanasa, pura-pura lupa, maka urusannya antara dia dengan Allah. Tetapi kita ingin menjelaskan. Berbicara tentang hizbiyin atau ikhwan muslimin cukup 15 menit wahai syekh. Sementara Syekh Mukbil mentahzir Yusuf Al-Qarabawi dalam tiga kaset hampir tiga jam. Dan beliau meliburkan pelajaran pada malam itu. Pelajaran Sahih Muslim pelajaran kitab Al-Mustadrak karya Al-Imam Al-Hakim. Dan seingat saya itu selama dua hari. Tidak cukup malam itu dilanjutkan pada waktu berikutnya. Nggak cukup ternyata Syekh Mukbil berbicara tentang seorang Yusuf al Qardawi dalam 15 menit. Kemana anda pada waktu itu wahai Syekh Uthman? Apakah anda duduk ada di hadapan Syekh Mukbil? Kalau lupa saya ingatkan hari ini. Ya. Syekh Mukbil membantah Abdurrahman Abdul Khalid. Berkali-kali bermajlis-majlis, kadang muhadara khusus tentang Ihya Turas atau tentang Abdurrahman Abdul Khalid, kadang dalam bentuk soal jawab yang diajukan oleh Ahlus Sunnah dari Kuwait atau dari Emirat, dari Saudi, dari Inggris dan yang lainnya. Berulang kali, kadang-kadang membantah Abdurrahman Abdul Khalik di tengah-tengah pelajaran. Ketika ada sebuah hadis atau sebuah ayat yang di dalamnya mengandung sebuah bantahan terhadap bid'ah Abdurrahman Abdul Khalik. Membantah Abdul Majid Zindani berkaset-kaset bahkan antara lain di transkrip sampai menjadi sebuah kitab. Membantah Kuliatul Iman Abdul Majid Zindani menjadi sebuah kitab. Transkrip dari tahzir Syekh Mukbil. Tahzir Syekh Mukbil terhadap Abdurrahim al tahan Al-Hizbi. Juga demikian. Dicetak dalam satu kitab. Transkripnya. Berjam-jam. Berhari-hari berbicara tentang ahlul batil. Tentang safar, al-hawali, Salman al-Auda. Tentang sururiyah <clears throat> tentang Abdul Majid Ar-Raimi, salah satu pimpinan jam'iyah di negeri Yaman yang berpaham khawarij. Tentang Muhammad Musa Al-Baidani, menantunya sendiri yang hizbi. Nggak main-main, hatta menantu. Ya, suami putrinya yang pertama. Nggak peduli Syekh Mukbil. Karena memang sunnah ini tidak mengenal basa-basi. Al-haq harus dibela, batil harus dibantah. Jangan asabiyah. Jangan kemudian membantah hizbi yang ini, hizbi yang itu. Sama kesesatannya. Tidak dibantah karena menantunya. La. Wahai Uthman Salimi, apakah anda lupa ini semua? Ternyata tidak cukup 15 menit ya akhi. Dan kaset-kaset Syekh Mugbil menjadi bukti. Lengkap Syekh Al-Albani. Ribuan kasetnya antum bisa periksa. Berapa banyak di antara kaset-kaset itu beliau membantah ahlul bid'ah. Tidak cukup satu dua jam. Tidak cukup satu dua tiga sepuluh kaset. Anda mengatakan cukup lima belas menit. Ya kalau sekedar mau mengatakan ikhwanul muslimin ya ikhwan berpaham khawarij mereka ahlul bid'ah. lima detik cukup. Tapi kan butuh penjelasan. Siapa ikhwanul muslimin? Apa prinsip-prinsipnya? Bagaimana akidah pendirinya? Bagaimana akidah tokoh-tokoh ikhwanul muslimin? Enggak cukup satu buku, satu jilid. Ulama telah menulis tentang ikhwanul muslimin dalam berbagai karya. Ya Utsman Salimi, jangan demikian Anda mendidik anak didik Anda. Jangan. Barakallahu fikum. Dan ketahui bahwa jawaban Anda ini berdasarkan kedustaan Dhul Qornain. Coba Anda telepon Dhul Qornain, tanyakan, benarkah data yang kau sampaikan kepadaku? Tanyakan coba, Ana berharap Utsman Salimi menelpon Dulkornen atau Dulkornen menelpon Utsman Salimi sebagai bukti taubatnya juga. Telepon Utsman Salimi dan katakan wahai Syekh, data yang aku sampaikan tentang masalah ini itu tidak benar. Sehingga Utsman Salimi bisa menyatakan saya taubat dari jawaban itu. Nah, berbicara tentang Ikhwanul Muslimin cukup 15 menit, berbicara tentang Luqman Ba'abdu nggak cukup 15 menit dalam dua kali peristiwa di ma'hadnya di, da di daerah Zamar oleh-oleh umroh katanya oleh-oleh umroh bicara tentang Lukman Ba'abdu lebih banyak dari oleh-oleh umrohnya nasihat sepulang umroh maksudnya di bulan Syawal yang kemarin ini diulangi lagi menjawab penilfunan seorang ahli syubuhat Farhan Aceh ya, juga berbicara tentang Lukman Ba'abdu ternyata nggak cukup 15 menit karena memang Lukman Ba'abdu lebih sesat dari ikhwanul muslimin ya syekh ittaqillah dan anda tidak mengenal siapa penanya itu anda tidak kenal siapa penanya tersebut dan Anda kenal Luqman Ba'abdu sebelum kenal Dulkornain. Siapa Farhan Aceh di hadapan Anda? Seorang alim akan bertasabut dulu. Siapa Anda? Data antum ini dari mana? Hah? Saya mau klarifikasi. Barakallahu fikum. Ketika di dalam majlis Bandara Soekarno Hatta Sebenarnya saya ingin mengkhususkan waktu untuk membantah Uthman Salimi. Nah, barakallahu fikum. Tapi ini sebagai mukaddimah. Nah, Waktu itu disampaikan oleh Ja'far Soleh dan yang bersamanya di majelis itu dihadiri oleh Abdul Bar, Abdul Mu'ti dan yang lainnya Abdul Kornain di Hotel Bandara Soekarno-Hatta Naam. Tentang Radio Roja. Ya Syekh tentang Radio Roja. Kemudian dia menjawab, bukankah kalian sudah mendapatkan jalan keluar dan jawaban dari Syekh Rabi? Ya, Ahsan berjalan di atas jawaban yang sudah Syekh Rabi berikan. Bagus kan? Masya Allah. Kita ikutin berikutnya. Ja'far Soleh mulai mengoceh terus. Nah, ini ya Syekh, tapi radio ini Syekh menyebarkan tauhid, banyak orang yang bermanfaat manfaat ya Syekh. Ini begitu, begini, begitu terus. Pemimpinnya itu ah, Badrus Salam, dia seorang salafi Syekh. Nah, terus dibawa ke sana kemari Syekhnya rupanya pusing, ya. Akhirnya dia mengatakan izan fiha khair, izan masalah istihadiyah. Kalau gitu radio ini ada kebaikannya. Kalau gitu masalah ini masalah istihad. Subhanallah. Tadi di awal mengatakan hendaknya kalian berjalan di atas fatwa Syekh Rabi. Ya. Dan fatwa Syekh Rabi itu berdasarkan majelis yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Sementara majelis Anda di Bandara Soekarno-Hatta hanya satu pihak. Kedua, Anda sudah tahu Syekh Rabi berfatwa. Kibar sudah berfatwa. Kenapa melangkahi fatwa kibar? kemudian mengatakan kalau begitu radio ini mengandung kebaikan. Ya. Cobalah diupayakan katanya. Ya. ya subhanallah. Tentu beda memang ya ikhwan dengan kibar. Semisal Syekh Rabi, Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil dan yang lainnya. Ketika ada orang dalam pembicaraannya itu mencela-menceli. Ya, tahu mencela-menceli. Ya, ada subhat yang dia maukan di situ. Kalau kibar itu memahami, ini mau kemana ini orang? Ya. Sudah di samping keilmuannya yang matang, umurnya yang sudah lanjut itu tadi berisi pengalaman yang banyak tentang karakter macam-macam orang. Ya. Antum perhatikan ketika Ja'far Soleh di hadapan Syekh Rabi mengatakan, Ya Syekh, tetapi para pemateri di radio ini mereka juga mengajarkan sunnah, mengajarkan wasitiyah, ini, itu, ini, itu. Ya. Sekali lagi ini ana meriwayatkan dengan makna. Ada catatannya lengkap. Ya. Nas ucapannya. Ya. Syekh Rabi nggak kemudian, oh begitu. Mereka mengajarkan tauhid. Kalau gitu mereka baik. Enggak, sih wah maksudnya. Anda mau tanya kata Syekh. Bukankah Safar al-Hawali yang Khawarij dan Salman al-Auda mengajarkan al-Wasitiyah bahkan Tahawiyah? Hah? Iya, Syekh. Salafi Safar al-Hawali karena mengajarkan Wasitiyah? Nah, Nggak bisa berbuat apa-apa. Nah. Zulkarnain mengatakan, "Ya Syekh, di tempat kita ada seorang namanya Abdul Ghafur. Dia seorang yang jahil, Syekh." Nah, dia mencari kaset-kaset saya, mencari kesalahan-kesalahan saya dalam kaset-kaset. Ya. Syekh Rabi nggak bilang, kalau dia jahil suruh diam. Gak usah berbicara. Kau mau dia jahil, tinggalkan dia. Ada Abdul Ghafur. Enggak. Syekh langsung. Iza kanat akhta'uka muntashirah yuskat anha. Kalau kesalahanmu tersebar, didiamkan. Dari mana Syekh taunya tersebar? Karena dia bilang dalam kaset-kaset saya. Lah Syekh Rabi itu detail. Tidak sembarangan ya ikhwan. Ketika saya sampaikan kepada beliau di bulan April kemarin atau di bulan Maret yang lalu atau uh, di bulan Mei ya. Kemarin ini sebelum Ramadan saya bawakan transkrip dialog Ali Hasan Al-Halabi di TV One. Ber beberapa lembar itu. Nah, 6 atau 7 lembar. Syekh dalam keadaan sibuk. Saya dipanggil ke kamar khusus beliau, tafadhol, anak naik, kemudian saya serahkan ini Syekh dialog Ali Hasan. Itu Syekh langsung ambil pulpen, ya. Duduk, baca. Saya duduk. Ya. Saya nggak ngajak bicara saya. Nah. Serius. Catat. Kasih taklik, footnote. Buka lembaran berikutnya. Sudah tua. Saya melihat. Nggak pakai kacamata tapi. Nah. Pandangannya lebih sehat dari saya. Nah. Serius. Nggak kemudian Syekh kamu jangan sibukkan dengan ini ya khi. Antum belajar. Syekh tahu amanat pembinaan umat. Melindungi umat dari bid'ah dan ahlul bid'ah. Dihargai oleh Syekh. Nah, demikian pembinaan ya ikhwan. Barakallahu fikum. Ikhwani Fiddin Azan Ya Allah wa Iyakum Itu sekelumit tentang Uthman As-Salimi Nah apa diperbolehkan seorang uh, akhwat atau ummahat berkendaraan maksudnya kendaraan apa ini sepeda motor atau mobil dalam rangka untuk tolabul ilmi dan kadang akhwat tersebut nggak punya SIM terlepas punya atau tidak punya SIM apalagi tidak punya SIM Berarti dia telah melanggar waliul amr. Sementara manhaj ahli sunnah wajib untuk apa? Taat. Dalam perkara yang ma'ruf. Bukan dalam perkara yang mungkar. Sim bukan perkara mungkar. Demi ketertiban lalu lintas. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian masalah berkendaraan. Kalau yang dimaksud kendaraan mobil. Sudah ada fatwa dari Syekh bin Bas Al-Uthaymin Lajnatud Da'ima, Syekh Shalal Fauzan dan yang lainnya dari kibar ulama bahwa tidak dibenarkan seorang wanita mengemudi mobil. Lalu bagaimana dengan sepeda motor? Wallahi sempat terjadi diskusi saya dengan Syekh Hani karena saya tunjukkan langsung ya, kebetulan di hadapan kita ada seorang ummahat naik sepeda motor ya di Jogja. Ini Syekh perhatikan saya bilang. Dia naik sepeda motor. Bagaimana menurut antum? Iya, saya jelaskan. Ini dia kadang-kadang keperluannya sampai ke kota. Kadang-kadang untuk hadir taklim. Terjadi peristiwa banyak di Indonesia ini. Bagaimana umat sebagian umat jatuh dari sepeda motor. Robek bajunya. Bahkan ada yang patah tangannya. Bahkan ada yang gegar otak. Bahkan ada yang mati. Nah, barakallahu fikum. Dan sepeda motor ini beda dengan mobil. Mobil kalau kena lubang atau melindas batu, dia nggak akan roboh kecuali batunya sak meja ini. Nah. Barakallahu fikum. Ya. Paling goyang mobil. Tapi kalau sepeda motor kena batu, ya, diameter misalkan 10 cm saja, bisa jatuh atau terkena lubang. Ikhwan aja, rijal dari kalangan lelaki, banyak yang jatuh di jalan. Ya, pasir ya, dan yang lainnya. Barakallahu fikum banyak kejadian dan peristiwa ummahat naik sepeda motor ya tiba-tiba jilbabnya itu karena angin menutupi wajahnya dan akhirnya dia menabrak mobil. Nah, lalu bagaimana dengan kepentingan talabul ilmi? Talabul ilmi tidak harus keluar dari rumah. Khususnya wanita di zaman ini bisa mengikuti talabul ilmi dengan berbagai cara melalui CD ataupun yang lainnya ya, bisa diikuti dengan berbagai media yang mubah. Tidak harus dia keluar rumah. Kalau mau ke, ke majelis taklim, ke tempat taklim di ma'had ataupun di sebuah masjid bersama suaminya silahkan. Bersama putranya yang sudah dewasa silahkan. Bersama mahramnya. Nah, tapi kalau dia mengendarai sepeda motor, saran saya untuk tidak dilakukan hal itu. Ya penting kan tolabul ilmi. Siapa yang mengatakan tolabul ilmi gak penting? Ya penting, tapi ditempuh dengan cara lain. Nah, barakallahu fikum. Bagi para suami yang punya istri semangat talabul ilmi, jangan dibiarkan dia berangkat sendiri dengan sepeda motor. Bahkan sebagian ummahat naik sepeda motor, bercadar, membawa bayinya atau anak kecilnya. Berbagai peristiwa yang sudah saya dengar saja mengerikan, apalagi yang belum sampai kepada saya beritanya. Tapi dari waktu ke waktu ikhwan atau asatidah menceritakan kepada saya peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Dua akhwat bersaudara naik sepeda motor menghadiri majelis taklim. Jatuh di tengah jalan karena e, jilbabnya kena apa itu? rantai atau e, apa namanya? Al-muhim. Nah, jatuh si adik gegar otak, si kakak meninggal dunia. Nah, maka saran saya kepada akhwat untuk tidak mengendarai sepeda motor. Kepada para suami dan para mahram untuk menyayangi mereka imma diantar ya, dan hati-hati ketika membonceng istri atau membonceng putrinya ya. Barakallahu fikum eh, atau dia hendaknya belajar di rumah. Nah, wallahu taala alam. Bagaimana pendapat antum tentang kitab Rasul Barad Syarah Al-Adab mufrad karya ad Muhammad Muhammad As-Salafi. Nah, ini sudah salafi kok. Nah. Sudah ada salafinya. Berarti dia salafi kan? Nah. Barakallahu fikum. Wallah anda tidak kenal siapa dia ini Dr. Muhammad Muhammad As-Salafi. Salafi dia sendiri yang menulis lakop ini? Apa benar dia salafi? Ali Hasan melakopi dirinya al Azari Nah, tetapi dia tidak beramal dengan Azar. Nah, wallahu alam saya tidak kenal siapa dia. Coba ditanyakan asatidah yang lainnya mungkin beliau-beliau tahu, tapi kalau antum tidak tahu maka jangan dibaca. Nah, Bagaimana keadaan pondok-pondok di Yaman sekarang? Jawabannya memprihatinkan. Teman-teman kita yang ada di Fuyus diusir dengan cara yang tidak layak, tidak sesuai dengan adab-adab pelajar seorang talib ilm salafi. Apakah benar pernyataan berikut ini? Tidak mengapa mengambil dana atau menerima dana ihya turaf apabila tanpa syarat. Nah, ini adalah batil. Realita membuktikan bahwa orang-orang yang menerima dana dari ihya turaf mayoritasnya kalau bukan semuanya, mayoritasnya kalau bukan semuanya terpengaruh dengan manhajnya atau setidaknya mulai membela ihya turaf. Yang membela ahlul bidah maka dia mubtadi'. Ya, setelah ada penjelasan ulama dia tahu tentang Ihya Turas masih membela Ihya Turas maka dia hizbi barakallahu fikum. Afwan saat saya malah mendengar adanya tahzir eh, Syekh Ubay terhadap Syekh Ahmad Bazmul. Nah, lalu bagaimana? Alhamdulillah Syekh Rabi menasehatin permasalahan ini untuk dikembalikan kepada ulama Syekh Ubaid adalah ulama kita, ayah kita. Dan ketika beliau mentahzir Syekh Ahmad Bazmul bukan mentahzir manhajnya. Hanya beberapa sikap yang dipandang oleh Syekh Ubaid salah. Nah, dari beliau. Nah, dan mungkin beliau sudah sebelumnya mengambil langkah-langkah namun e, masih tetap muncul beberapa kesalahan sikap tersebut dan Syekh Ahmad sendiri menyadari hal itu walhamdulillah Ya, berita sampai kepada saya bahwa Syekh Ahmad alhamdulillah mengucapkan terima kasih, ya, bersyukur dengan adanya tahzir Syekh Ubaid. Nah, ya, tetapi tahzir itu bukan terhadap manhajnya. Nah, adapun kesalahan bisa terjadi ya, kepada seseorang. Ketika Muad bin Jabal radhiyallahu anhu, faqihus sahabah, faqih min fuqaha as-sahabah, Muad bin Jabal mengimami suatu kaum dengan menyebabkan akhirnya terfitnahnya seseorang. Apa kata Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal? Afattan anta ya Mu'ad. Kalimat yang cukup keras. Pernah mengucapkan kepada Abu Zar, Inna kamru'un fika jahiliyah. Sungguhnya engkau adalah seorang yang ada sifat-sifat jahiliyah padamu. Nah, apa? Manhajnya. Bukan manhajnya. Ada beberapa hal yang Rasulullah memandang penting untuk diperingatkan dengan keras. Nah, barakallahu fikum. Tapi siapa Abu Dhar? Sahabi Jalil. Mu'ad bin Jabal. Salah satu ulama sahabat. Nah, barakallahu fikum. Tetapi hizbiyun, ah, pengikut Ali Halabi, ya, Al-Mutalawwinun, Al-La'abun, Al-Makirun atau disingkat MLM dalam bahasa Indonesia. Ya juga memanfaatkan kesempatan ini. Ya. Kenapa antum kalian ketika ada tahzir Syekh Ubaid terhadap Muhammad al-Imam segera menyebarkannya. Sementara ketika tahzir beliau dari Syekh Ahmad Bazmul kalian tidak berbicara, kalian sembunyikan. Subhanallah. Maka kita menjawab berbeda dua hal ini. Syekh Ubaid mentahzir Muhammad al-Imam terkait dengan manhajnya dan bid'ah yang dia lakukan. Nah, sementara Syekh Ubaid berfatwa tentang Ahmad Syekh Ahmad Bazmul bukan tentang manhajnya. Dan Syekh Ahmad menerima hal itu. Ya. Barakallahu fikum. Menyadari. Muhammad lima mempertahankan diri. Dengan gaya dan ciri khas dia. Mempertahankan diri. Seolah-olah tidak berbuat salah. Ketika sebagian muridnya mengatakan bahwa syekh kami menandatangani perjanjian itu karena terpaksa. Wah tersebar itu karena mukroh, karena terpaksa dan ini ada contohnya ini itu. Subhanallah dalam khutbah Idul Fitri. Muhammad Imam berkhutbah bahwa menunjukkan, menyampaikan dengan tegas bahwa dirinya tidak terpaksa. Mungkin bingung itu yang murid-muridnya. Ya apa sih syekh ini? Nah, ya apa syekh ini? sudah dibersihkan ya, dikotori lagi nah, muskilah barakallahu fikum ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum eh, demikian jawaban terkait dengan permasalahan ini dan berbeda juga dari sisi dua jenis tahzir itu tahzir Syekh Ubay terhadap Muhammad Al Imam dan tahzir beliau terhadap Syekh Ahmad Bazmul hafizahullah dari sisi bahwa tahdir Syekh Ubaid terhadap Muhammad al-Imam didukung oleh ulama. Tidak ada ulama yang mengingkarinya. Dari ulama kibar. Nah, barakallahu fikum. Sementara terkait dengan Syekh Ahmad Bazmul, nah, beberapa ulama menasihatkan sudahlah para talabatul, talabatul ilm diam. Ya. Insya Allah hal ini sedang ditangani oleh para ulama. Maka dengan itu Asadidah diam. Asadidah menyebarkan sebuah tahzir karena memang diizinkan oleh ulama. Dan mereka para asadidah diam tidak menyebarkan karena atas nas dasar nasihat ulama. Barakallahu fikum. Nah. Bagaimana hukumnya mengantarkan keponakan umur 8 tahun ke sekolah berpaham sururi? Ini ta'awun di atas dosa. Nah, jangan mengantarkan keponakan. Nah, atau orang lain. Nah, jangan. Barakallahu fikum. Nasihati ayahnya. Kalau ini keponakan antum, nasihati ayah atau ibunya. Untuk tidak mendidik anaknya di tempat sururiin. Orang-orang sururiin itu ada hubungannya dengan khawarij nanti membahayakan akidah anak kamu. Bagaimana nanti kalau anak kamu kagum terhadap Sayyid Qutub, kemudian menjadi seorang pemberontak? Kagum terhadap Sayyid Qutub dan membaca karya-karya Sayyid Qutub. Sayyid Hawa, Abul A'la al-Maududi. Yang itu dibela oleh Abul Hasan dan sekolah-sekolah sururi sangat mendukung Ali Hasan, Abul Hasan dan yang lainnya. Nah, Jangan disekolahkan di sana. Al-Imam Ibnul Jauzi menasehati kepada para orang tua dan kaum muslimin untuk menjaga anak-anak mereka agar tidak bergaul dengan ahlul bidah. Bagaimana dengan dididik oleh ahlul bidah? Nah, hendaknya orang tuanya bertanggung jawab mengemban amanah pendidikan putra-putrinya. Allahul Musta'an. Dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan kalau menulis kita pakai K kan dulu ya. Sekarang banyak berubah pakai Ki. Nah. Allah alam, apa mungkin ada perubahan edisi baru? Sebagaimana berita yang telah sampai kepada kita pakai ki kabarnya bahwa saudara-saudara kita yang di negeri Yaman sedang dalam kesusahan, terkhusus mereka yang berada di Ma'at Fuyush. Apa nasihat antum? Doakan mereka benar-benar terbolimi. Kasihan. Kurang lebih hampir 170 ikhwan. Ada yang sebagiannya dengan keluarga dan anak-anaknya. Nah, sebagian mereka kesulitan untuk bisa pulang ke tanah air karena beberapa faktor. Ya, sulitnya untuk berpindah perpindahan dari satu kota ke kota berikutnya khawatir ditangkap dan dipenjara tanpa alasan yang dibenarkan ya. dan sebagiannya dikarenakan masalah maaf maaf saja karena masalah dana ya. barakallahu fikum kalau antum bisa bertaawun tafadhalu jika ingin membantu saudara-saudara kita yang harapannya mereka pulang ke sini bisa bermanfaat untuk dakwah ya. barakallahu fikum silahkan bagi yang ingin bertaawun Eh, antum uh, serahkan kepada Ma'had Ibnul Qayyim dan dengan penanggung jawabnya. Nah, Allah musta'an. Masya Allah Banyak sekali pertanyaannya Ini baru yang dibaca 5 persennya Masih tersisa 95 persen Nah Kalau dibaca semua berarti butuh daurah tersendiri Nah Eh, namun karena keterbatasan yang ada, semoga yang sudah kita kaji ini bermanfaat dan saya memohon maaf kepada antum. Saya mengakhiri kajian kita ini sampai di sini. Jika ada yang tidak benar dari saya atau salah, tidak lain itu karena kekurangan yang ada pada diri saya dan saya memohon adanya masukan dari antum, nasihat dari antum. Semuanya barakallahu fikum.